ومن تبع هداه ووالى أما بعد معاشر الحاضرين والحاضرات jamaah syarif yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa menghirup udara pagi ini yang begitu segar. Kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali beraktivitas di dunia ini agar supaya kita bisa mengisi masa-masa kita di dunia ini dengan sebaik-baiknya dengan amal soleh orang kalau sudah umur lebih dari 60 tahun rasanya hidup ini cepat sekali tahu-tahu setelahnya SMP, SMA, SMA perguruan tinggi, habis itu terus menurut sampai tahun-tahun sudah umur 30. Baru kemarin saja setelahnya itu 40, setelahnya itu 50, 160. Kalau sudah 60 berarti kita sudah berada pada ambang batas akhir dari umur kita yang oleh karena itulah maka semakin sebagai orang yang arif Allah. Yang paling penting itu adalah dua hal saja yaitu beriman dan beramal soleh. Ini yang paling penting. Iman itu adalah laksana akar yang menghunjam di dalam hati kita, yang menghunjam dalam di dalam hadis sanubaru kita, Semakin kuat iman kita, itu semakin kokoh pula akar-akarnya dan semakin kuat pula pohon yang ada di atasnya. Amal soleh itu adalah laksana pohon. Kalau iman kita itu bagus, kuat, dan berkualitas, maka pohon itu yang berupa amalan-amalan yang soleh itu itu semakin kokoh dan kuat kalau amalannya banyak itu pohonnya bisa menjulang ke angkasa kalau sudah menjulang ke angkasa maka dahannya juga akan begitu lebat kalau sudah dahannya begitu lebat maka bisa jadi buah-buahan yang keluar itu menjadi buah-buahan yang bagus-bagus dan akan terus dipetik untuk sepanjang masa dalam kehidupan kita baik di dunia sampai di akhirat nanti. Oleh karena itu di beberapa tempat selalu saja Allah Subhanahu wa taala mendengungkan tentang iman dan amal saleh. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi yaumil akhir wa 'amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Puluhan ayat-ayat ataupun hadis yang bercerita tentang iman dan beramal soleh. Jadi iman dan amal soleh itu secara keseluruhan adalah merupakan tulang punggung dari pengabdian seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Hasilnya apa? Buahnya itu apa? Buah yang kita dapatkan pada waktu kita di dunia berupa ketenangan hati, berupa kedamaian hati, begitu juga yang lain-lain penghormatan kepada mereka yang beriman dan beramal saleh. Kalau seandainya di sorga sudah tentu buahnya adalah sorga nanti yang akan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang beriman dan beramal soleh. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala sudah tentu harus iman yang benar-benar kokoh dan kuat dan betul-betul diyakini dari hati yang paling dalam dengan keikhlasan yang penuh. Amal soleh laku pohon daripada keimanan itu haruslah betul-betul didasarkan atas keikhlasan di dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala dan dilaksanakan sesuai dengan standar syariah Islamiah. Ini yang paling pokok di dalam al-iman dan amal soleh. Kemudian amal soleh ini manakala dikerjakan manakala manakala amal soleh itu dikerjakan berkaitan dengan satu peristiwa-peristiwa besar maka itu amal soleh itu akan mempunyai peringkat yang tinggi pula di mata Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kalau seandainya orang melaksanakan amal soleh pada Lailatul Qadar sudah tentu Allah Subhanahu wa taala menjanjikan khairum min alfi syahr Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada seribu bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Karena apa? Karena Lailatul Qadar terkait dengan peristiwa besar yaitu peristiwa turunnya Al-Qur'an Al-Karim. Maka kadar amal soleh yang dilakukan pada Lailatul Qadar itu jauh lebih tinggi daripada amal soleh yang dilakukan di lain-lain malam yang tidak ada Lailatul Qadar. Lah berkaitan dengan hal inilah kita bisa memahami kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berujar atau bersabda, "Ma min ayyamin al-amal salihu fiha khairun min hadhihi al-ayyam." Qalu wa jihad ya Rasulullah, "Qal wa jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma la ya'udu min dzalika bi syai'. Tidak ada satu amalan-amalan yang dikerjakan oleh seseorang pada 10 hari awal pada bulan Zulhijjah itu dikalahkan oleh amalan-amalan soleh yang dilakukan pada lain-lainnya. Pada selain 10 hari bulan Zulhijjah, 10 hari pertama pada bulan Zulhijjah. Para sahabat akhirnya ada yang bertanya, wala jihad ya Rasulullah tidak juga bisa dikalahkan oleh jihad fisabilillah perang fisabilillah dalam rangka menegakkan agama Allah. Kata Nabi juga tidak juga kecuali satu saja illa rajulun orang yang keluar dengan membawa perbekalannya sendiri dan kemudian maju ke medan laga kemudian dia terbunuh di medan laga kemudian dia tidak bisa lagi kembali ke keluarganya. Hanya itu saja yang bisa mampu mengalahkan abad pahala amalan soleh yang dilaksanakan pada 10 hari pertama pada bulan Zulhijjah. Allah sendiri juga sudah berkosam, bersumpah wal ashar wal watr wal laili idza yasr demi waktu fajar. Karena demikian besarnya peranan fajar pada kehidupan manusia karena disitulah kehidupan baru sedang berlangsung walayalin ashar Allah bersumpah juga dengan sepuluh malam Sepuluh malam para ulama berbeda pendapat di dalam menafsirkan layalin ashar. ada yang mengatakan itu adalah sepuluh hari akhir pada bulan Ramadan Tapi jumhur ulama mengatakan bahwa walayal ashar itu adalah sepuluh hari pertama pada bulan Zulhijjah. Ini yang banyak diikuti oleh para jumhur al ulama. Oleh karena itu kita lihat hadis-hadis Nabawi, Nabawi yang berkaitan dengan ini itu mengarahkan kepada kita sekalian untuk melaksanakan bisa beramal soleh sesuai dengan kemampuan kita masing-masing baik yang berkaitan dengan amal zikir yaumi berkaitan dengan amal soleh yang berkaitan dengan eh, infak misalnya sodakoh ya, apakah juga membaca Al-Quran istighfar membantu fakir yang miskin berpuasa dan lain sebagainya Wanaya dengan asyur kenapa demikian karena sepuluh hari pertama pada bulan Zulhijjah itu adalah merupakan hari-hari yang di mana kita akan menjumpai satu perhelatan besar, perhelatan tahunan, perhelatan yang bersifat universal, perhelatan ibadah yang bersifat mendunia yaitu berkumpulnya para hujaj baitillah di tanah Arafat. Ini adalah merupakan peristiwa sejarah, peristiwa tahunan, peristiwa yang mondial, peristiwa yang universal di mana sahibul bait, sahibul hajat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Manakala orang itu mengiring Orang itu ikut berpartisipasi dengan para hujjaj, para orang jamaah haji yang akan melaksanakan haji ke Baitullah. Sedangkan yang mempunyai hajat itu adalah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sangat senang manakala ada orang-orang yang berpartisipasi di dalam merayakan keagungan Allah Subhanahu wa taala dia berpartisipasi ikut bersama secara emosional bersama dengan orang-orang yang sedang melaksanakan haji ke Baitullah dan kita tahu bahwa pelaksana haji ke Baitullah adalah merupakan satu-satunya pelaksanaan ibadah yang mempunyai keistimewaan yang tidak dimiliki oleh cara-cara peribadatan spiritual yang lain, cara peribadatan ritual yang lain. Ibadah haji harus datang ke sana. Orang tidak bisa melaksanakan ibadah haji di selain tanah haram. Ibadah haji harus memerlukan memerlukan ongkos dan biaya dan lain sebagainya. Ibadah haji harus datang ke Mekah. Ini adalah merupakan salah satu keistimewaan daripada ibadah haji. Semua apa yang kita miliki, semua potensi-potensi spiritual yang kita miliki itu harus kita kerahkan dalam rangka untuk melaksanakan ibadah haji ini. Ada ibadah maliyahnya, ibadah yang berkaitan dengan harta. Harus melaksanakan membayar oehna. Begitu juga ibadah badaniyah. Kita harus datang sendiri ke sana dengan badan kita tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Begitu juga ibadah nafsiyah kita harus menjaga diri dari hal-hal yang dilarang pada saat orang itu orang itu melaksanakan ibadah haji dan begitu juga ibadah-ibadah yang lainnya. Ini ibadah yang paripurna berkaitan dengan sejarah masa lalu dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Di sana ada Arafat, di sana ada Mina, di sana, di sana ada kurban, di sana ada Ka'bah. Ini adalah agar supaya orang Islam itu bisa mengingat tentang masa lalu dari pergulatan seorang yang bernama Ibrahim dalam rangka untuk mendapatkan satu prestasi yang tertinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya agar supaya orang itu bisa pada saat orang itu ikut berpartisipasi, partisipasi dalam rangka untuk menghadapi hari Arafat pada waktu menghadapi Yaumun Nahar, hari raya Idul Kurban, itu orang bisa memikirkan tentang dua hal yaitu bagaimana kita memikirkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua adalah berpikir tentang satu orang besar yang bernama Nabi Ibrahim, peletak dasar-dasar syariat ya, peletak dasar-dasar tauhid. Setelahnya masa Nabi Nuh, semuanya habis semua kemudian muncul generasi baru Nabi Ibrahim alaihissalatu disitulah Nabi Ibrahim meletakkan dasar-dasar ketauhidan di tanah Mekah ini. Maka dengan demikian orang yang melaksanakan ibadah pada 10 hari bulan 10 eh, hari pertama bulan Zulhijjah ini mendapatkan satu keistimewaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya orang-orang yang melaksanakan ibadah haji mendapatkan yang mereka mendapatkan haji mabrur mendapatkan prestasi yang demikian besar penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala al hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al jannah orang yang bisa melaksanakan haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga orang yang melaksanakan kebaikan di tanah haram dilibatkan dengan sampai 100 ribu kebaikan orang yang berdoa di tanah di tanah Arafat meminta ampun kepada Allah Subhanahu pasti dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala Belum lagi ibadah-ibadah di tempat-tempat yang mustajab. Betapa berhamburannya, berhamburannya pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para hujjaj Baitillah. Kita selaku kaum muslimin yang berada di luar tanah haram itu juga dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam penghargaan dari Allah di antaranya itu adalah orang yang melaksanakan amalan-amalan yang baik, amal yang soleh pada 10 hari pertama pada bulan Zulhijjah. Apalagi nanti pada pada pada hari Arafat pada tanggal 9 Zulhijjah orang yang melaksanakan saum saum Arafat dia akan di, di, dihapus dosa-dosanya pada dua tahun satu tahun yang lalu satu tahun yang akan datang ini adalah merupakan amal soleh yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa sejarah yang lain. Begitu juga amal soleh yang dilakukan pada waktu bulan Ashura. Bulan Ashura tanggal 10 bulan Syura itu juga mempunyai pahala yang besar akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala satu tahun diampuni dosa-dosanya pada tahun yang lalu jadi dengan demikian orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu menghayati ibadahnya menghayati juga peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lalu sehingga dengan demikian kita beribadah dengan secara cerdas. Kenapa kita ibadah pada hari itu? Dan ada apa pada hari itu? Apa pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil pada hari itu? Dan bagaimana kita bisa merefleksikan nilai-nilai norma-norma yang ada pada peristiwa-peristiwa sejarah itu sehingga dengan demikian kita beribadah berkaitan dengan satu sejarah masa lampau dan kita tahu apa kegunaannya dalam kehidupan kita dan orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu memikirkan peribadatannya <clears throat> disertai dengan selalu menghayati menghalati peristiwa-peristiwa sejarah masa lalu dan bisa kita refleksikan pada kehidupan kita masa sekarang ini. Para hadirin hadirat sekalian, banyak sekali ibadah amalan-amalan yang bisa kita laksanakan pada Sepuluh hari ini diantaranya adalah kurban. Orang yang berkorban maka rambut daripada hewan yang berkorban itu akan menjadi bercahaya. Setiap teres, tetes darah yang mengalir dari hewan kurban akan menjadi saksi pada hari kiamat. Sudah tentu ini adalah merupakan amalan yang demikian. Baik amalan yang demikian soleh dan ada amalan ritual, ada ibadah sosial juga. Marilah kita menghidupkan berbagai macam amalan-amalan ibadah ini agar supaya hidup-hidup kita dalam kehidupan kita, hari-hari kita dipenuhi oleh norma-norma keagamaan, norma-norma keislaman dan sudah tentu semuanya adalah dalam rangka untuk kebaikan kita semua, baik kehidupan di dunia sampai di akhirat nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru. Wallahu اللهم اجعلنا من الصالحين واجعلنا من عبادك الصابرين واجعلنا من عبادك الشاكرين Ya Allah jadikanlah kami menjadi hamba-hambamu yang soleh-soleh Ya Allah jadikanlah kami menjadi hamba-hambamu yang penuh dengan kesyukuran Ya Allah jadikanlah kami menjadi hamba-hambamu yang penuh dengan kesabaran Ya Allah jadikanlah kami menjadi orang-orang yang selalu berikhlas dalam beribadah kepadamu Ya Allah اللهم اجعل خير أعمارنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير ayamina ayamul نلقاك فيها Ya Allah jadikanlah umur terakhir kami adalah umur yang paling baik. Ya Allah jadikanlah amalan kami yang terakhir adalah amalan yang baik. Ya Allah jadikanlah hari terakhir kami hidup di dunia ini menjadi hari yang terbaik sebelum kami berjumpa denganmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.